Kak. Eh, ibu. Iya, iya. Ibu, ibu, ibu. Hmm. Ibu. Hmm. Aduh. Hmm. Aduh. Ibu nak ulah lompatan, atau pada dijasi kalau kau cingcilan. Iya, daripada musingkeun mending jasi mati. Coba suntik dulu nih ya. Iya. Awas, awas. Ya. Aduh, aduh. Ya. Aduh, nih. aduh, aduh. Ngocen. Belum, belum. Oh, si Aduh. Diam, ya. diam. Aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok. Ini, ini. Aduh, aduh, hmm. tinggalin di jarum naon. Enggak, enggak tinggalan. Uh. Eh. Jadi ibu jangan banyak bicara. Nah ini makan, ini pel, ini ya. Nah ini ya, ya. Untuk ini. untuk menurunkan hujan. <laughs> dok, dokter, saya mau nggak mau. Saya mah jangan supaya jangan dihujan ke. Jadi maaf saya salah. Ya. Jadi untuk menurunkan panas, ya. Ya, suhu maksimum 80 derajat Celcius. Aduh. Jadi ini harus dimakan pel ini. Nah ini ya pel ini makan. Ini susus. susu Sus, sus. Apa, apa itu kapsul yang itu dua oh, kali. Dua kali ini kapsul ini satu dua jam. Kali. Satu jam. Satu ya. jam. Ibu tahu satu jam? Ya, tahu. Jadi pel ini untuk Oh, itu peraturan cuaca ya. <laughs> eh. <laughs> dokter, ya. dokter. Apa sus? Saya mohon kalau menghadapi orang sakit dokter jangan ikut tertawa. Ya? Enggak, saya mau enggak tertawa. Iya, enggak enggak juga tadi kok nyerengnya. Untuk seletik. Hmm. Nah, ini ya tablet ini supaya dipotong jangan disatukan. Hmm, tablet ini. Nah, ini yang saplastik. Uh -uh. Sekarang semuanya harus dileg legkan <laughs> ya. Uh, hmm. supaya itu hmm. khusus buntunya. Iya. Jadi Khusus buntunya nanti ospong semua. Iya begitu. Iya. Ini sus ya. Iya. Jadi sus harus bisa dipercaya. Ini obat ya. Hmm. Iya. Nah ini obat gosok ulas ulaskan saja kepada tarangnya. Coba ya. Iya. Hmm. Coba-coba ya. Sok-sok ulaskan hela ulasin hela kena iya. tarangnya. Ibu, hmm. coba rambutnya dikebelakangkan sekedik. Ya. Hmm. Ibu nak ulang aja bian ke abinya. Enggak. Hmm. Ya, ya ma emang maaf aja saya pengen jeba-jebe wae. Nah. <laughs> Eh, Ibu, uh... Eh, Set, ini obat apa, suster? Bau ini... gini. Bukan, ini obat untuk menurunkan panas. Ah, geningan bau hasu. Uh. Hasum, hasum juga ini bukan ti ucing ya, Bu. Tapi ini tablet sok ibu naca lama. Ah, hmm, hmm. Ya. Ah, gitu. Dorong. Dorong. Sus, sus, sus. Ya, ya, dok. Itu tablet yang berlapis tujuh. Tuh, tablet yang berlapis tujuh. Kelihatan belum, ibu? Ketiga <laughs> ibu iya hmm. tablet tanya anu berem hejo koneng ibu terang anu hidung koneng hejo Eh tapi orang negro yang dilatang. <laughs> Oi do. <laughs> ah. Hmm. Aduh. Sus, sus, saya melihat pasien yang di depan dulu ya. Iya, ya silakan. Ya. Hmm. Maju. Nauna ulah gelegeran atuh. Eh, saya kata buah naon sih, Dad. Dokter lempang. Ibu mah aduh ngadangu dokter lempang kalakang ngemplak jika jadi pongo. Iya, juga. Kan. <laughs> Ada teh dokter lempang. Aduh. Bukan teh dangdut. Eta eh, kasur ulah dianggo sinjang ya, Bunya. Heeh. Iya. Iya. Nah, gini alhamdulillah ibu terus rada turun ayeuna teh. saya turun ke lebak panas tadi emang kalau lebak tadi turun panas guru panas tadi lebak tadi panas ibu naik katonggok untuk panas hmm. sadar ibu tadi eh, naik katonggok panas teh hmm. terus kasnanbu hmm. enak sadar Bagus. Arya sabaraha? Lima. Dua. Eh dua. empat ditambah dua. Atau si butong etang. Milih didenda. <laughs> <laughs> Eh. Ibu, hmm?